di bab tasawuf bukan di bab fikih ya waladi kita tidak bicara tentang ijtihad dan taklid dalam bab fikih ini bab tasawuf ada mursyid ada murid yang dimaksud dengan Imam Ghazali supaya murid ini tidak mesti bermadhab tidak mesti bermadhab tidak mesti menganut suatu aliran madhab fikih tertentu ada latar belakangnya bahwa ini orang tidak nanti terlibat dalam jadal dan debat-debatan masalah khilafiyah seperti persis Muhammadiyah dan NU sekarang. Kalau mau masuk tasawuf harus cuci tangan dari debat-debatan madhab seperti ini. Jadi ini murid selama dia masih berguru kepada mursyid di bab suluk dan tasawuf dia tidak diharuskan menganut satu madhab tertentu di dalam fikih. Khasyata khawatir dia akan melibatkan diri dalam uh, koprol-koprolannya ahli debat kenapa pakai gunut, kenapa tidak pakai gunut. Kama ma'arafna fi kutubil fikih. Untuk membersihkan ini harus kita fokuskan semua kepada Allah dan zikir. Jadi ini mazhab sementara tidak diharuskan kepada seorang murid selama dia masih di bawah pimpinan murid di bidang tasawuf bukan los madhab seumur hidup sebagai yang antum katakan ada lagi kekeliruan bahwa kita mesti fanatik madhab ini benar dan saya kira saya pun sampai hari ini belum berubah dari apa yang pernah saya tulis 20 tahun dahulu namun sudah jelas bahwa saya menginginkan apa yang saya baca di zaman ini di Ihya saya akan sajikan dengan penuh amanat dan tertib. Ini sepanjang pengertian saya. Saya bisa memilih apa yang saya pandang baik selama saya memimpin begitu. Kalau ada pilihan ente berlainan dengan ana, maka sebenarnya karena ana yang memimpin, ana mungkin lebih mempunyai pe penafsiran lain. Apalagi ana punya tafsiran ini sudah cocok dengan Imam Ghazali. Wazali sendiri tidak melarang orang bermadhab. So, dia sendiri bermadhab di dalam PG. Tetapi di dalam bab tasawuf, orang yang mau jadi murid, itu diharuskan dia steril, bersih sama sekali dari madhab-madhab. Tapi ini orang mau ditaujikan, mau disuruh uzlah, mau disuruh masuk kamar gelap, mau disuruh zikir Allah, Allah, Allah. Kalau dia pikiran madhabnya, jadi tidak diharuskan. Bukan berarti dia mesti keluar. Saya katakan di Jumat di masjid orang yang dikatakan tidak diharuskan la la ya, kata Imam Ghazali tidak harus dia bermadhab atau tidak diharuskan mazhab bukan berarti dia haram bermadhab seperti fatwa Tuan Hasan Bandung yang kita debat hari itu tapi dia tidak usah ya tagayyad bimazhab awalan ya yamkin yakun maliki yamkin yakun syafi'i bukan berarti keluar juga dari mazhab ente dalam soal ini salah paham buat yang keempat kalinya kalau ah, Syafi'i ah, Ghazali bilang la ya la yugayyad atau la yatagayyad bi bimadzhab bukan berarti yakhruj min al madzahib. Yani yasih annahu yakun Syafi'i boleh yadkhul fi tasawuf. Anta Maliki boleh kita masukkan dalam suluk. Ente Hambali boleh masuk di sini. Kita bisa setel semua ini kalau kamu bertiga tadi wahai ahli Maliki, Syafi'i, Hambali tidak tata, tata tidak mempunyai fanatis dalam madhabmu baru kita akor kalau kamu sudah ketemu bahwa kita ini sekarang mau menghadap Allah. Masail madhabiyah la tadkhul fi hadzal bab. Akala masalah di Syafi'i, ma masalah Imam Al-Ghazali. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhab dan selama-lamanya tidak bermadhab, membuang madhab seperti pendapat Hasan Bandung. Yang mungkin ente pahamkan begitu. Ini salah. Karena itu, saya benarkan ente punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermadhab harus beritihad Ini tidak benar. Sebab tidak bermadhab di bab ini bukan dalam pg Tidak bermadhab di dalam bab akan masuk latihan-latihan suluk kepada seorang murid, eh, kepada seorang mursyid, dia diharuskan membereskan masalah-masalah dia punya uh, madhab-madhaban ini untuk menghadapi gurunya dan ikut gurunya. Wahuwa amam syaikhih kal murid baina kal mayit iya, baina iya. yadail al ghasil itu toto kromonya ahli tasawuf jadi Imam Ghazali dalam soal ini bukan bermaksud orang keluar dari madhab tetapi maksudnya selama kamu masih akan kami pimpin di bab suluk yang menuju kepada tasawuf dan pembersihan dalam dan batin ente jangan terlalu fanatik madhab Dan kalau fanatik madhab ini bukan berarti ente keluar dari madhab. Yani la tata'assab li madhabik. هكذا الذي أنا أفهمه من مذهب الشافعي ومن مذهب الإمام الغزالي في هذا الباب kalau dia masih bermadhab empat dia masih boleh cuma waktu ente masuk ke dalam melakoni suluk ini ente tidak mesti tidak boleh fanatik ente madhab ente juga jadi ini syekh akan memelihara empat madhab atau lima mazhab atau mazhab Sufyan Thawri mungkin ada mazhab Ibnu Hazm Al-Andalusi akan masuk suluk itu semuanya boleh masuk tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan tentang masalah-masalah khilafiyah di saat kamu masih di dalam suluk ini wa hadha alladhi yabghah ala tasawuf hadha alladhi aqamu nah. wa ana ara ba'da hadha ana tidak akan debat-debatan sama ini lebih panjang lagi dari itu kalau ini belum ente ngerti Ana mengerti. Ana, syuk, ana tidak mau debat. ana mengerti dan taslim. Tapi ya. apakah awam dengan ada diktat ini? Ka ada bahasa. Iya, iya. Kalau ente bilang ana. awam tidak akan mengerti itu, ya. ana tidak baca ihya sama awam. Sure, ana. Saat ente sudah setuju kita baca ihya. Ente tidak berhak mengatakan pada anak ente buang ihya separuh, ente tinggalkan separuh. Ente tidak berhak. Jangan. Saat ente sudah setuju kita baca ihya. Kalau tidak jangan baca ihya. ajarannya ihya bukan seperti Ustaz sekarang gini, Sir. Kayak apa? Nah, Kayak ajarannya ihya? Ajarannya masalah masalah. Sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam, pada umum, ini bikin bikin apa Ustaz? Enggak. Pambal, pambal, pambal. Ana mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini. Enggak, Ana sekarang Ana minta ente ya. bersama Bogor Alwi tanya awam itu apa salah ya. ngerti dari Ana apa, apa ente dok? Bukan sebentar Jangan ente. Ya, Hasan, anak tidak mau debat. Bukan, Kalau ente mau debat sama anak, anak tidak bersedia. Kalau ente mau pakai cara anak, ah, ah, ente bicara, ente bicara atas nama orang sama masjid, anak tidak setuju. Iya. Ente bicara atas ente punya diri sendiri. Iya. Lah tegur ah, umum. Walton. Bukan. Anas alkohol. Jangan ente lipat anak di iya. dalam umum. Bukan. Anak orang tua cuy. Iya. Anak. telah main, Lah. Ila kunta, ente jangan main sama anak. Kalau ente bilang sama anak, ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum ini tidak betul. Betul dong dia bicara sendiri. Dia berhak bicara atas nama umum. Anak besok anak tantang itu orang semua yang ada di sini tertanya pada umum. Apa ada yang sesat dari kata Ustaz Husain? Iya, itu baru jelas. Begitu kalian bicara. Nanti orang bilang umum Baik. umum. Baik, anak sekarang. Anak bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat atas ya. nama keterangan. Ustaz saya bilangnya apa? Baik. Dengan pengertian ini, Ustaz. Iya. Taglik tiru-tiruan, tapi Ustaz mengatakan adalah ittiba. Itibak dalam masalah mazhab fikih lain ya walid ya. Anak gedut lah, cuk dia balik lagi. Bukan. Iya, ada lo cuma ya paham. Enggak anak paham Ustaz. Makanya, cuma anda bilang sama ente ini nanti jadi panjang. Selamat ente tidak bicara begini di masjid. Wa illa bagak kalama hujan di masjid. Ente iya, iya. bicara begini ini Hasan. Ente mesti mengerti anak punya kata-kata tadi. Ente ulangi sekarang. Bahwa yang anak maksudkan etiba tagil etiba wa taglid itu fil madhab syar'i fil fiqh. Hmm. Wa amat tasawuf ini tidak boleh taklid ente. Ente mesti taklid sama ente punya syekh. Ente hmm. kalau ente sekarang masuk sama anak taklid, dengarkan dulu, dengarkan. Lah tagra ente kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid hmm. anak umpamanya syekhnya tasawuf ya ente taklid sama anak ente tidak eh, ente murid sama anak ente tidak boleh taklid mazhab uh, eh, Naqsyabandiyah ente tidak boleh mengambil salawat wahidiyah ente mesti lepas itu mazhab-mazhab tasawuf ente mesti ambil mazhab ente punya guru itu yang dimaksud ente bawa jauh ke VG lalu ente bicara sama orang-orang sesat itu mah hakadha ya waladi in kunta tuhibbana la ta'mal ma'i hakadha Jangan ente sudah bosan sama anak apa ya apa yang bilang sama anak anak nyesatkan orang. Baru kali ini anak dengar orang bilang orang sesat anti atas tidaknya perkataan. Anak mana wait ingin menyesatkan orang ya boleh itu. Anak tidak ada niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata, kamu jangan mempunyai madhab-madhab alir-aliran dan tidak dipastikan aliran dalam arti kata bab tasawuf yang mesti kita bicarakan sama ente ya. punya mursyid ini. Anak kata kalau andum sekarang ah, jangan kayak begitu tasawuf kok aduh aduh. Kalau inti mau ambil pencak dari andung. Lalu antum anak mau masuk sama itu sebagai murid. Itu bilang, tapi anak mau pakai anak punya pencaknya ya Ali Habsi Surabaya. Lu, tidak boleh. Ente mesti ambil anak punya cara. Kan gitu. Tidak boleh yang bilang, Syaf, anak mau belajar sama ente, tetapi anak pakai torekot nafsabandi. Kalau ente bikin torekot nafsabandi, ente sir menina. Lah takut begitu. Jadi, madhab madhab tidak mesti. Walaupun anak tidak larang ente menganut satu madhab tasawuf. Tetapi selama ente sama anak, tidak diwajibkan ente mesti lepaskan itu fanatisme mazhab ta'assub itu namanya kalau ente datang sama anak belajar ente mempunyai satu mazhab tertentu ente ta'assub kalau la la betul ya betul, ada ini dalam eh nanti dulu dan ini dalam eh ya. kita sudah setuju baca eh. kalau ente tidak setuju eh, iya ya kita tidak baca eh ya, baca kitab lain ini eh ya begitu kita mesti bawa apa maksudnya ente kita mesti nyulap yang gini tidak enak dan bawa kendang tidak tidak betul bukan kan kalau ini, keterangan iya, sebab ya, ini. Ya, apa coba? Fadhol ya, akhi. Bagus ya, Ibrahim. Bagus. Anda minta iya. kalau memang ini soalnya tagli dan madhab di sini dijelaskan untuk soalnya tasawufiyah. Tasawuf dan segala macam madhab kalau ente masuk tasawuf ini tidak boleh fanatisme madhab. Ya. Itu maksudnya Imam Ghazali sebab kalau orang sudah fanatik madhab berarti dendam-dendaman tentang madhab seperti Muhammadiyah sama NU sekarang, ini tidak bisa tasawuf. Apalagi di dalam madhab yang mesti dipimpin oleh oleh syekh. Syekh memang dia bilang ente dalam soal ini ente mesti sholat menurut sholatnya imam. pun imamnya ente ini, mursyidnya ente ini Hanafi. Bagaimana? Oh, anak tidak mau sebayang di belakang ente ente Hanafi, anak syafi Boleh begitu? Tidak boleh juga. Jadi 100% di mesti mayit baina idal wassalam. Dalam soal ini ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di hadapan ente punya imam dan mursyid. Jadi kalau alwi ini kebetulan ente orang ini matalan ente pergi Halab, Syekh Abdul Qadir Isa, ada Syekh tasawuf alan. Kalau ente mau masuk sama dia atau Syekh Hazim Abu Ghazala fil Ardun, ana masuk sama dia orang ini. Dia orang Hanafi. Apa ana bilang Syekh ya Syekh, ana Syafi'i, ana ma ba'tahdil. Kayak Allah balik bilang Syekh. Ente masih karatnya man sama pada sama ente begitu dia. Nah, hmm. ulah faham saya nih bukan benci madhab orang juga bermadhab wajari juga bermadhab tetapi waktu suluk waktu ngelakoni ente mesti tanggalkan semua baju ente mesti pakai baju yang pakai pakai gamis ente pakai gamis pakai celana begitu maksudnya dia yang kalau sudah selesai jangan saya itu yang anak paham makanya tak bawa dari Ihya tak sodorkan umum dan sepanjang anak punya pengetahuan dari orang sesat ya boleh itu Ente saben-saben bilang umum sesat untuk menyesatkan la la la ma ta'amal hakadha Allah barik fiqh. ana ma kutu hibu dhulun nas wa ana ta'ban lama atkalam ana ma uhibbu ala ta'bin. Kunta ente batid batid. kalau iya. ente mau memimpin pengajian itu yang menurut ente punya anu anu juga bersedia ana makmum Ustaz ana kembali lagi kepada ya. anak apa yang niat Ustaz syuf ana ma fi niat, eh syuf Allah barik usah ana ma ente niat baik eh, ini ana bilang terus terang tidak ada punya niat aib tapi anak punya pengertian Ustaz di dalam ini termasuk juga kalau awam membaca ini saya Iya kalau dia tahu atas tasawuf harus begitu kan, tapi kan tidak disebut-sebut. Lah dia kan ada itu tafsirannya anak kan. Anak, anak mau tanya apa yang baca juga apa seluruhnya orang hadir di sana saya Begini ya. anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. anak bawa apa yang perlu lan anak komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir, ya huna. Ya datang sama anak dia tanyakan. Nanti kita bicara. Ada lebih dari ini. Wah amat debat-debatan begini anak ada demen. Cuma anak lebih mau debat-debat. Kecuali kalau kita bertentangan paham. Anak sekarang sama persis kalau debat pantas ada pertentangan paham di dalam mazhab bukan dalam tasawuf kalau tasawuf mereka menganggap tasawuf itu suatu bid'ah ini juga anak pernah undang mereka mari kita bertemu bicara tentang tasawuf apakah bid'ah apakah memang suatu yang wajar dan dan jalan itu bisa maka kalau ente hadir mama anak minna wa ente kurma saat di jembatan masalah jadi anak sedih apalagi ente tadi bilang sama Amak Alwi anak minta datang tapi ada orang yang menyaksikan ya ini ente sebab ini Eh, sebabnya. Jadi ente kemasan Hasan Bandung? Bukan. Luput Hasan Bandung kena Hasan Sergap Eh, sebabnya, Sa. Ya, kan? Diisukan di luar Hasan Mama Ismail ada ada ini. Nah, sebabnya ini, Sa. Ada kata kalam juga. Iya. Nah, mata ini Hasan Bandung kenal fi suluk nah, oh, Mau sampai Ahmad aku, ente pergi Ami Ahmad jalan. Iya, ya, jangan. Lah, nah. tapi Alwi ya kasih tahu Ami Ahmad kali. Nah, lah, lah, lah. Ana ada ketemu kami. Ana ada ketemu. Ana ada ketemu sama. Tadi paham tuh. Mungkin Hasan hada salah salah pahamnya. Fi suluk mungkin. Malah mulai bersuluk suluk Ya, begini ya. Maafin nah. Dalam kata Ustaz bilang, ya bilang, Orang yang baca ini. Orang yang baca tak ngerti, halle tak ngerti. Kalau ente kalau kalau dulu itu datang di sini. kalau ini jadi orang yang mau orang yang mau suluk orang yang mau suluk tidak diwajibkan bermadhab titik wassalamualaikum cukup saya cuma ada yang mengusulkan kalau diterima saya lain kali kalau ada persoalan mazhab-mazhab ini saya ini katakan mazhab supaya diberi lebih jelas lagi dalam detailnya jangan ini saja lain kali kalau ada ini anak pergi sama ini anak tunjuk sudah jelas sudah tidak itu tidak bikin oposisi enggak posisi saya. Oh, eh, itu seperti tidak percaya pada tukang eh, masak. Bukan. Lain kali tambah ya. Sebab anak, jangan begitu. Bukan juga. anak. Pasrah kepada Allah, anak tidak nyesatkan orang. Anak kan tidak datang di waktu ada di sini. Oh, tidak ada. Majid anak. Lo ada dia. Oh iya iya ada, ada, ya. ada orang persoalannya ada. Datang datangnya orang-orang ada. Dalam suatu itu Ya. Datang ya. ini mana? Wah anak tiap pikiran ini tidak ada mengenai fisulu kali anak pikir. Hmm. Habis Abdullah ada sendiri tanya. انت مذهبك ايه؟ ما قال سنه وجه انا مذهب الشافعي هو فلا lain tak sudah itu kan suka ngomong sana ana sar tapi ana sar sama ustaz ana bilang ana juga bisa yasmin sar salah apa ngomong terus terang bukan ngomong lah sar yang tidak baik ana salli ala nabi Anak terus terang, tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi yes Cuma ada cara-cara wajar. Kalau ada begini tidak tengok sama anak nah, dulu. Empat iya. mata. Orang kita, apalagi ente punya pertanyaan kemarin, bukan pertanyaan itu saran. Saran, ya. saran. saran buat sedikit nyebet, tapi yang mau sebetnya anak. Anak rasa hello. Saat anak pertanyaan nyebet. Waduh, pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia punya tanya. Anak pertama udah mau ngomong, Ustaz. Nah. Anak dua kali Dia lu. Anu? Anak marah sebelumnya, Ustaz asyahid fi aqidati. Ya, kalau belum Bukan, sampai anu, jangan anu, jangan di-call. Sebenarnya ana mau bahas kelam. Setelah ada orang yang ngomong, ya. orang hati tidak kuat karena ngomong. Wa ila wallah jubu. Iya, iya iya. Anak anak ahli billah wajah qasam billah wal qibla giddan sat. Anak mau atakalam film pasti punya, pak atakalam fi Tapi iya. ada orang ngomong, ah, anak ah, tidak kuat ya. Iya, itu jangan kita Salah juga kan ini pendidikan ini kan secara radikal. Kan? Ente Bu. Bukan terus terang. Anda ah, bisa Anak kan? senang ente diskusi begini. Hmm. Cuma kalau ente sudah anak jelaskan sesuatu yang sudah gamblang, mm. jangan eh, debat-debatan. Kalau anda sekarang sudah paham, sesat. Kok anda tidak suka nyesatkan orang? Bukan paham. Sekarang. Atau begini saja. Bukan barangkali ya. Taslimut. Barangkali ente kepingin memimpin pengajian ya wallahi anak farah. Anak makmum, anak baji. Ente pimpin, anak aja apa-apa. Cuma kalau ada apa-apa, apalagi sudah ada orang tanya, kalau belum orang tanya ada apa-apa. Sudah orang tanya itu datang itu sarannya itu itu ledakan dua. Anak ada apa-apa. Cuma anak jawab itu seperti anak jawab itu. Walakin idza kunta taji lebih baik. Jadi kita lebih ikhlas. Sebetulnya anak jawab sama itu itu dari awal mulanya sampai sekarang anak ada berubah. Titik pokok pangkalnya kalau mau masuk suluk tidak diharuskan madzhab jadi, ya. sudah, sudah mengerti. Sudah. Kalau Kasih tidak diharuskan madhab, hmm. berarti fanatisme madhab tidak ada. Ya. Madhab itu mencakup segala-galanya. Madhab fil tasawuf, madhab fil madhab fil madhab apa, madhab syekhak. Begitu maksudnya. Itu totok romanya ada tasawuf. Ente baca Tasbitul Fuad, Ibnu Abdullah Al-Haddad. Ya begini. Cara ini dipakai. Ini Imam Ghazali semua. Dia bandar. tahu. Ustaz jangan katakan lagi. Walaupun dia bersedia saya tahu nilai anak. Anak kalam mukhazan. Bukan mukhazan. Membikin bukan. anak. Anak tidak. Bukan itu terang saja. Sebab integriti apa-apa. Tidak ada apa-apa. Biar dia bicara. Sebab Ustaz tahu di mana Peter? Anak masih jalan alif belum sampai selesai alif. Itu kan dia punya perasaan. Bukan. Tapi orang lain bisa oh, melihat. Oh, enggak. Ustaz. Ana la anak ma'rif. Walau alim kal kedin La. Khafti nur zani min ba'd amud min tarikh Peter Bukan soal itu. Anak niat di pihak fi fi kalami fi soal madhab mengenai al-ajidah madhab ah. satu setelah Ustaz membaca kan membacakan membilangkan ini madhab bukan fil fil di tapi fil syarah fil suluk fil suluk kan gitu bukan yeah. fil fil furu'iyah wa illa fil fil diana fil uh, fil ah, fikih walau masalah nah, sampai ke selesai saya kedua satu omong boleh sekali lagi anda mohon kalau ada lagi, tidak perlu soal kita teguran tidak injak lawan. Itu omong-omongan tidak ada, Minta yang jelas, ditambahi kata-kata jadi orang juga meragukan. Termasuk anak yang meragukan, tapi dapat penjelasan. Tapi sekarang ini begini ya, ya makanya anak bilang anak tidak injak. Sebab nah. anak yang sudah anggap jelas begini, kalau anak bilang ini sudah jelas, ini sekarang kan bilang belum. Lebih baik kita ketemu dulu kalau ada masalah Kalau yang lain anak nah, Anak kalau berbicara soal mazhab, anak pihak pokok dalam karangnya Ustaz sendiri. Lah, lah yang iya, Mas iya. itu. Lah anak kan bilang, Itu saudara-saudara kan dilanggar saya bilang. Hmm. Saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubahkan pendapat saya. Wong ente lupa. Nah, Makanya nah, kalau ma kalau tanya jangan marah. Nah, nah, hadir kemarin ini. Kemarin. Ayah ya, Hasan, anak sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau itu jadi masih pengen pegang tetap Sebab anak tidak lepaskan pendirian sebab apa? Sebab anak sekarang belum masuk suluk. walau ente masuk suluk sama anak. Oh, iya. Jadi anak ini sudah curjulan kayak apa gente. Jadi kita pegang madhab Syafi'i, rayit. Tapi kalau kita mau masuk suluk nanti dulu. Madhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu. Nomor satunya apa? Allah wa Rasulullah. Langsung. Begitu ahli tasawuf. Kan betul ya aja nih Lah aku minang coba anak apa banyak keras anak punya. Cocok. Wallah yakin. Betul. Cuma betul. Cuma kalau ini terserah sama Ustaz. Ustaz anggap umum menjadi baiknya atau kalau ada tambahan kata-kata dua tiga kata yang mengira. Gini saja, Ustaz. Begini saja ente Ismaili Besok hari Jumat kita tanyakan, saudara-saudara, apa ada yang sesat dari mengenai ini? Itu terserah saja. Saya kira tidak perlu sebab tidak ada orang sesat. Ini ya. dua, tiga orang. Ente merasa sesat dan anda punya ini? Ada faham, faham tu Ahmad Asyik, Ya syukur sudah. Alhamdulillah. Yang penting tuh begini ya, lain kali ya. Nah, kalau tidak paham tuh, jorah ada. Apa? Beskil ada ya lah. Belum tentu. Ah. belum tentu. Makanya kalam bisa. Kalam tidak bisa. Kami ama, kami ya, ama. Ya. Beskil ada. Beskil ada. Beskil ada. Iya, sudah terang. نحن ما أمي ما كان دعنا هذه ما ما في إشكال عليه نحن بغينا الحضور ما إشكال Ya diumumkan saja sudah yang enggak paham masalah segala macam saya tanya saja. Tapi tidak ada tanya. Berarti Pak. yang terakhir saya. Baik sekali Ali Amiam. Bukan ana ingin mengusulkan lalu diterima. Iya. Absyir ya. ala rasi ya. Semua mengenai madhab yang sudah Ustaz keluarkan distensil gitu, ya. supaya tahu. Inilah hati orang. Ini jangan, jangan, jangan, bukan soalnya. Hasan, anak janji anak janji akan stencil lagi ada delapan seri mau satu seri itu yang keluar haramkah orang bermadhab lahirnya madhab yang mahar madhab ada empat seri ada lagi enam seri jadi sepuluh seri yang kita maukan biayanya berjalan ada <laughs> ini dia anak Alwi, minta pertama lahirnya madhab yang ke satu kedua ya, ini dua tiga dua. cukup anak pikir Cuma atau nah, ke satu ke satu saja cukup Enggak, anak Dan kita jual berapa? 25 boleh. Anak mau kerja yang dulu. Anak mau beli berapa? Ada. Anak udah ada bayar ya apa ya? Anak beli, anak beli, dia punya. Ya, ya?